Nah, ulama itu ngemong, ulama itu bimbing, ulama itu angon namanya mbimbing, namanya ngemong, namanya angon. Lek onok bayi ditulang pupur, enggak doyan aja tambah ditaboki. Enggak situ mangan tambah tambah loro. Mestine dilus-lus, dilem-lem, digedhekno ini golek wis seneng terus apa eh, ini pene cara militer diselimur-selimur terus di Nah, begitu juga sebetulnya amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyangkut kemungkaran itu supaya kita melakukan perubahan. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran maka rubahlah hu kemungkaran itu yang perlu kita cermati, kita dalami. Pertama, perintah yughayyir, rubahlah. Bukan binasakan, bukan bunuhlah, bukan obongen, bukan rusaan bukan kepuen tapi e, rubahlah. Tentu perubahan itu butuh proses e, transformasi nilai, transformasi budaya itu butuh proses baik yang terencana maupun yang sifatnya alami. Yang kedua, eh, objek yang harus kita garap itu bukan fisik orangnya atau fisik tempatnya, tapi hu kemung kemukarannya karena hak itu rujuk kepada mungkaron. Nah, yang kedua biadihi dan seterusnya yang ketiga biadi dan seterusnya eh, pertama amanah value yughayir lakukan perubahan nah perubahan itu ada kalanya sistemik ada kalanya secara massal eh, terlembaga ada kalanya sifatnya kasus per kasus eh, terus orang melakukan kemungkaran itu faktor penyebabnya juga banyak ada yang orang melakukan kemungkaran karena nggak ngerti eh, perubahan untuk orang itu tentu bukan ditaboi, ya diberi diberi pengertian sampai dia benar-benar yakin bahwa apa yang kita sampaikan itu benar. Ada kalanya orang melakukan kemungkaran itu karena lingkungan. Ada kalanya orang melakukan kemungkaran itu karena pore, mutung, patah hati, Kadang-kadang masyarakat itu jengkel dengan sosok ustadz di kampungnya, sing greget nih, bisa saja ada eh, apa? Ada perilaku orang yang di kampung itu disebut ustadz, tapi mungkin kereng, medit, enggak apa, enggak sopan dengan masyarakat, kebut-kebutan di kampung, enggak nyopo nang wong kampung, kadang ganggu bojone wong liya. Iya, ya. Itu terus kalau mereka ke melakukan kemungkaran itu kadang ingin mengekspresikan kejengkelannya terhadap perilaku orang itu. Lah itu harus ditangani secara khusus juga gitu. Jadi karena motong itu ore putus asa. Nah, ada juga orang melakukan kemungkaran itu karena memang nakalnya. Ya. Nah, eh perintah dari kanjeng Nabi supaya kita melakukan apa perubahan. Eh, dengan cara apa? Dengan cara apapun yang kira-kira untuk kasus per kasus itu paling efektif. Eh, kalau eh, mereka melakukan itu karena memang serba miskin, miskin ilmu, miskin pengalaman, juga miskin harta, miskin sembarangnya, maka mereka perlu dientaskan dulu dari dari ekonominya, dari kemiskinannya, itulah. Nah, yang mengentaskan siapa? Yang mengentaskan itu harus pihak. Pihak itu artinya di situ ada ustadznya, ya kelompok ya. Dalam hal ini mungkin NU NO atau pesantren. Yang mengentaskan itu mereka yang punya misi akan menghilangkan kemungkaran itu. Nah, taruhlah eh, apa? didekati dengan cara mereka. Kalau mereka biasa pakai jin, ya kita mendekatnya pakai celono, pakai celono jin. coba pakai coba wedi nanti. Ngene. Nah. Nggih. Terus eh, sampai dengan alat dengan media kalau di sini asal tidak haram ini. Ya Haram pun asal haramnya tidak mutafak aleh. Nanti kalau masih muhtalafnya aja masih boleh. Boleh dilakukan untuk melakukan pendekatan ngerah, ngerah hati nih wong itu. Mungkin tidak ngopi, mungkin diwai samsu, mungkin diwai duwe, wong namanya juga ngerah, ngerah hati nih. Nah setelah akrab dengan kita eh, Seperti yang pengalaman sering saya lakukan itu akhirnya mereka itu kalau curhat punya problem ya curhatnya kepada kita. Karena yang mengakrabi kita bukan kepada pastor, bukan kepada tokoh lain, bukan kepada ustadz lain. Curhatnya mesti ke kita karena selama ini yang menolong mereka kita yang mengentaskan kemiskinan ya ya kita. Nah, ketika orang-orang yang kasus, orang-orang yang trouble orang-orang yang sering dituduh melakukan kemungkaran itu sudah curhat ke kita, bermanja-manja ke kita. Itu ibarat ikan sudah masuk jaring sudah. Selanjutnya terserah kita. Mau mau urui salat, mau terserah sampean sudah. Wis wis kecekel sudah. Nah, eh, biasanya kalau kita-kita apa misalnya eh, mereka butuh pekerjaan, ya kita carikan pekerjaan. Jadi seperti saya, binaan saya dan teman-teman itu di Kalunggung itu dodol suko goreng, ada yang dodol mie, kemudian di Sumbersari eh, apa tembel ban dan macam-macam. Nah selama ini karena yang nolong kita leon opo poning dalan, mungkin diganggu teman, diganggu orang lain, curhatnya ke kita. Lek curhat ke kita itu kita beri ijazah. Ya. Kilo Insya insyaallah aman. Syaratnya pokok salatnya di Joko ini beres itu. Jadi mereka dapat pekerjaan, sholatnya wis kenceng, duit cekelan lirita. <laughs> Ya, kemungkaran berhenti. Makanya kemarin saya matur, gimana? Wah, no duit bisa. <laughs> Arek umben ini, wah no duit bisa, nopo nggak dosa. Sing dosa iku lek terang-terangan atep ate nggih ngombe. Cak njaluk duit tak nggih ngombe, lha iku haram di haram diwehi. Tapi kalau moro-moro Wei, itu enggak haram. Hmm, nggih tinggi apa ya enggak tahu. Mungkin nggih belanjani bojone. Hmm, eh, khusnudon. Dan eh, kalau mereka enggak pernah makan uang halal termasuk yang dari kita, Ya sulit lah mereka menerima hidayah, menerima rahmat. Wong bendino kelebonan barang haram. Kalau sesekali ustadznya meni berkah, ustadznya meni duit saya ketemu. ya kan? kan ya pisan pindul mangan seko halal ini. Nah. nah. Jadi kita berharap setelah anak kasus itu sesekali makan seko goreng halal, makan seko halal, eh, nanti energi energi darah dari sego yang halal itu muka-muka pas hidayahnya Allah datang dia bisa menerima. Jadi nggak ada unsur yang menolak dari dirinya karena pas makanannya halal. Ini faedahnya itu secara siri faedahnya itu biar keleponan makanan halal kebarengan hidayah masuk. Inilah. Dan faedah lain ya kalau diberi ustaznya kan akrab dengan ustaznya kalau akrab mudah seperti yang tak ceritakan tadi. Yang jelas-jelas haram itu itu tadi. Pak aku kata umumnya nyalu duit. Sampean tahu duitmu nggih tuku. Ha, tapi miring lah sing iku sing sing gak boleh. Eh, itu pun cara mendekatinya yo yo yo kudu alon-alon ora kena disentak. Nah, eh, itu sebetulnya tidak bertentangan dengan kalimat fal yughayyiruhu biati karena yadun itu uh, yadullah fawqa aidihim ay ma'unatullah kan begitu jadi uh, yadullah ma'al jamaah ma'unatullah rahmatullah ma'al jamaah yad itu maknanya pertolongan ya, uh, saya mohon uluran tangannya itu maknanya ya mohon bantuan bukan kok mohon kepo hmm, gitu lagi, lagi pula gepuk itu nggak ada korelasi maknanya. Barang siapa melihat kemungkaran, terus dia di dimaknai gepuk, ngobong dan sebagainya. Apa kemungkaran itu bisa dikepuk? Yang bisa dikepuk kan orangnya. Padahal hu itu bukan kembali ke orangnya. Hu itu kembali kepada mungkaron. Ini sama sekali sama sekali nggak benar. Ini dia. Jadi rubahlah kemungkaran itu dengan memberi bantuan. Ya bantuan apa? Konseling, bantuan advice, bantuan mungkin mereka patah hati di rumah dibuat oleh keluarganya, eh, bantuan untuk di remedi apa? Eh, dilaku, apa? Dilakukan remedial dandani mental yang rusak itu, bantuan uang, sampai kerepotan bucu patah hati dengan kekasihnya dibantu digolek nih calon mana yang luwe ayu eh. nah, iya. itu plus nanti setelah mereka sembuh bantuan titik-titik diberi nasihat penasihati titik ayu nah, seperti orang sakit eh, obat-obat makanannya titik ayu Makanannya akeh-akeh. Ya. ya. Insya Allah dengan cara itu seperti juga yang dilakukan para wali songo, nggak nyentak-nyentak orang Jawa yang neng iroro kidul, nggak nyentak-nyentak orang Jawa neng neng pesaganan, macam-macam. Tapi alon-alon eh, itu ternyata ada berhasil. Kiai-kiai siapapun sudah Kayak apa Mas Duki masuk di kampung Berkosono ketika itu banyak rampok, banyak copet, banyak macam-macam. Ini contoh kecil lah. Ya. Atau Yai Gading masuk di lingkungan kelompok, kelompok kasri yang ketika tahun 50-an, 60-an ya alas deg-degan dalam arti yo ya, limo Tapi dengan telatennya kiai di situ sing loro disuwuk, sing butuh rapi yo ya, digolekne Ojo. Ya, ya. Enten moli molas, eh, Moro tua marang muring mantu minggat. <laughs> Moro waras mantu balik Nah. Itu ketika uh, mereka nggak pernah tersakiti hatinya oleh kiai, oleh orang yang ingin menghilangkan kemungkaran di situ, maka mbuh kapan wektune Suatu saat mereka nanti eh, mau sowan kiai itu mau karena nggak loro hati. Tapi kalau awal-awal wis loro hati, mereka sampai sumpah gak ati. Ini eh, justru si ustadz itu yang membuat dia mahjub. Yang membuat orang awam ini mahjub nggak menerima hidayah dari siapapun. Karena disakiti hatinya dulu. Eh, jadi jadi hijab gitu loh mestinya dia yunawir tambah yuzlim eh, mestinya macangi tambah ngarak nanti wong datang. nah yang dilakukan kiai ustadz harus itu jadi bagaimanapun ustadz kiai harus membuat kesan sepositif mungkin eh, di hadapan masyarakat Islam itu rahmatan lil alamin nggak oleh sampai mereka akhirnya punya kesimpulan oh api pastur timbang kiai timbang kan kiai sonen akur nyentak nyentak to nyenani eh, nyeneni to eh, haram haram ngene ngene gitu eh. sementara yang ngwai duwe lembut ya, luwes elek sampai punya kesan itu maka nanti mereka atau anak cucu mereka larinya tidak ke kiai dan biasanya mereka itu mewariskan kebencian itu sampai ke anak-anaknya. Eh, terus terang ada beberapa orang yang sekarang masuk Kristen karena kasus 65. Ya. Eh, eh, beberapa kasus di 65 itu kita memang eh, kacang rotok ngawur. Mungkin orang itu masuknya kelompok itu nggak ngerti ya. Katut-katut tapi dibunuh. Nah itu ketika anaknya atau menantunya yang ngerti Islam sing bener yang ngerti la ilaha illallah itu yang benar, tapi tetap antipati pada Islam dan milih Kristen. Ya. Kalau ditanya, lah bapakku dipateni karo hmm, eh, misalnya begitu Itu tobatnya kan karepnya Gus itu agar mereka mau kembali ke pangkuan kita lagi. Dan akhirnya rugi semua. Mereka rugi mati kafir, kita rugi nggak bisa mengislamkan mereka dan akhirnya lari kepada orang lain. Wes pokoknya kekerasan itu dakwah dengan cara kekerasan itu nggak pernah menguntungkan. Terus ada orang nanya, kan zaman dulu ada Ustaz seperti Imam Ghazali yang kalau di Ihya Juz 2 itu tentang hisbah, babul hisbah itu nggak apa-apa dah. bukan aparat kelompok swasta seperti FPI melakukan sesuatu yang selayaknya dilakukan petugas apa aparat gitu loh, menindak macam-macam itu akan dibolehkan terus saya kemarin matur ya dilihat dampaknya ketika itu belum ada informasi yang sebegitu cepat dan global dan luas gitu loh misalnya saya buat kelompok ono arek minum-minum tak sadui ya, kan? eh, kasusnya lokal itu ya, kan? nggak sampai disuting syuting nggak sampai diekspos ke seluruh dunia sehingga andai itu bagian itu wajah kita atau badan kita sebagai Islam itu ter, tercoreng ya tercoreng sedikit itu aja nanti ditambah di wara kalau sekarang saya sampean ketemu satu ketemu satu syuting wong ngene masuk batu TV masuk ini, ya. langsung Amerika dengar Vatikan dengar London dengar ngono iku Islam ini Akhirnya kita membuat hijab mereka antipati Islam. Al-Islam mahjubun fil muslimi. Islam itu orang sulit masuk Islam ya penyebabnya umat Islam sendiri. Nah, sekarang kita nggak bisa tiru-tiru letter lek seperti di zaman Imam Ghazali karena e, mengglobalnya informasi, mengglobalnya begini ini. Nah, jadi mesti sangat hati-hati. Belum lagi eh, penyebaran Islam yang enggak merata. Di sini kita mayoritas, di NTT kita minoritas. Perlakuan keras kita di sini menyebabkan saudara kita juga diperlakukan bahkan lebih dari itu. Apalagi ada rumus pembalasan lebih kejam dari baca penggarahan itu. Ya. penggarahan, penggarahan. Ya, kerasnya kita terhadap non muslim di sini mengakibatkan kerasnya orang Kristen, orang non muslim terhadap muslim di Belanda, di Inggris, di Amerika. Dan itu sangat tidak bijak, bijaksana. Membuat orang lain sulit masuk Islam, umat Islam di yang minoritas juga hidupnya menjadi sengsara, dakwah mereka sulit, atau sholat saya sulit, gitu. Toh di sini dengan keras itu yo ya nggak nambahi umat. Ya. Eh, belum ada berita di Aceh itu setelah resmi syariat Islam diperkakan umat Islam bertambah itu belum ada umat Islam bertambah gara-gara perdasaran Islam itu belum ada tapi kalau umat Islam kesulitan karena manuwari pakai perda Injil terbukti Manuwari pakai perda Injil alasannya nah kalau Aceh dibolehkan alasan mayoritas muslim kenapa kami manuwari nggak diperbolehkan toh kami mayoritas Katolik Gitu. Akhirnya kita nggak bisa berkutik. Ya monggo, Manokwari berlaku perda Injil. Syaratnya camat harus bisa khotbah di gereja macam-macam begitu. Mendirikan masjid sulit, macam-macam sulit. Ya. Perja Injil mempersulit umat Islam. Perja syariat belum bisa nambah jumlahnya umat Islam. Nah, jadi eh, panganan itu enak, bergizi tapi dimangan atau enggak kan ya tetap melihat objek yeah. Ya. Islam itu apik bergizi eh, seberapa dosis yang akan diberikan kepada masyarakat kan ya melihat tergantung kondisi juga Enggak bisa Islamis 100 harus laksanakan 100 lawangnya sepeyok kan ini wacana, wawasan begini itu penting. Apalagi menurut keyakinan NU Indonesia itu masih eh, masih harus diperlakukan fikih dakwah, belum fikih fikih ahkam. Jadi yang saya man ro'a mungkar wal yughayir dan seterusnya itu intinya dalam hadis ini kan yughayir saja. Nggih, intinya Jadi Dia itu kan teknis saja. Nggih. Tergantung Terus iya. eh, tergantung kita, tergantung situasi, tergantung objek. Bisa biadi kalau memang itu yang paling efektif. Bisa lisanihi, kita nggak perlu memberi bantuan-bantuan-bantuan karena hatinya sudah terbuka. Kita sudah kerap cukup bilisani murah meriah jadi. Bahkan untuk antar santri kiai dengan santri yang sudah sama-sama ada batin. Ono santri kate lapone dibeliri idok nulis wis wedi cukup di kalbi ngene Lah ya santri kate macem-macem kate gendaan. No dia ngene wis wedi. Itu dari tiga pilihan itu yang kita lakukan mana ya sesuai dengan situasi dan kebutuhan sesuai dengan objek. Tidak harus surut pertama harus biasa. Lah opo kondom. Fa'ilam ya itu ya orangnya ya situasinya. Saya mampu eh, taruhlah pakai makna literal ya, mampu pakai tangan. <clears throat> Tapi yang bersangkutan loro-loron. Wong nglakoni kemungkaran tawak, tapi awake keceng, uru, loro-loron. Masuk tak tabok ya tambah mati. <clears throat> Gitu. Ya, lagi Jadi ya state itu ukurannya ya kitanya, ya orangnya, ya situasinya. Plus kalau saya dampaknya terhadap dakwah di luar kita. Kalau dampaknya sangat negatif, maka hukumnya ya belumnya statik. Iya, iya. Hmm. Karena justru mandorotnya lebih lebih besar. Lebih besar. Seperti haji itu berarti bukan masih belum statik itu. Ya? Eh, lagi. Ya, terus yang kedua ada. Bagaimana kalau kita mengambil hadis ini, dihi itu kita anggap bahasa majas misalnya Nggih. Karena kultur Arab yang kayak itu yasin ya diajin kalau fikih. Kalau maknai dengan seperti zaman tadi memberikan uang. Eh, eh, sebetulnya memberi uang dan sebagainya itu bagian dari makna biadi bagi kiai, bagi eh, itu seperti yang saya katakan tadi, ngemong. Tapi bagi aparat mungkin biati itu ya bermakna ke, kekuasaan. Tapi itu jangan mengatasnamakan Islam dia mendung penegakan hukum. Jadi konteksnya itu siapapun yang melakukan pelanggaran ditindak terlepas dia Islam atau non Islam. Sehingga anda itu terkesan keras. Eh, alamat keras itu tidak dialamatkan ke Islam. Kalau PNI pakai undang-undang, kan eh, Eh, RW pakai aturan. Nah, terus yang ditindak itu yang siapapun yang melakukan kesalahan muslim atau non muslim. Iya. Nah, kalau misalnya itu yang bertindak kiai iya. terus keras, yang kesalahan itu, kekerasan itu, sadisme itu kan dialamatkan ke Islam akhirnya. Karena kiai itu simbol Islam. Kalau aparat kan simbol semua. Iya. Itu Mas pokoknya kiai ngemuk hadis ini kisah ketiwastani hadis mutasabi ini ayat mungkin mutasabi kan Terus pokoknya kulun malu ala atih lah. aparat jangan melakukan tugasnya kiai, kiai jangan melakukan tugasnya aparat. Dewe-dewe. Alangge. Sing bener ya kiai-kiai NU nih loh, bahasnya bener. dadi Sami eh, terus eh, kita itu apa namanya itu tadi yang ngemong bayi di tulang turung apa eh, turung iso melebu ya tentu tambah dilihat loro apa pemasuk angin apa apa perlu disayang apa perlu dicak dolene nang karon engko kan begitu nah pokoknya begitu namanya juga ngemong namanya angon angon wedus itu ojo wedus ning mburi seweret karo sing angon ya gak sida mangan wedhuse Namanya anggone dia ditut nih. Jadi kiai ngetut di masyarakat. Kuat sama ini ngomong kok oh, kurang kuat kok oh, gak apa Eh, angan medus ini yang burine medus. iya. Ono sing Ukurannya bukan kekuatannya kiai, tapi ukurannya kekuatannya masyarakat. Lek keret kekuatan kiai. Eh. <laughs> Iya. namanya angon juga. Bahkan onok wedhus sing dingon, tetak dolenan pajangan karo bojone. Ngene iya sik dicarno dhisik. <laughs> gitu. Ya paling-paling dikandani sing apik ngono. Gitu. Ya iya, ini ngomong itu begitu. Filsafat ngomong. Cinta ni mari ini lagi terus mana? Iya. Enak. Gitu. Eh, lagi, eh ya, sama. Jadi Nah iya. Kiai maca Quran akeh kuat, wiritan dawa kuat, poso kuat eh, kiai. Lah masyarakat kon ngono kabeh ya nyenye. Nah itu ngemong, ngililing bayi, angon. Nah, nah, dan Nabi itu rohi. Iya, sehingga muncul ulukum roh. Eh, iya, iya, Bahasanya juga roh. Iya. Ya, bahasanya roh. Anu. Bukan walin itu bukan sultan. Ya. Terus dalam hal yang sifatnya rohani Keakhiratan Itu bahasanya imam Jadi eh, kemasyarakatan dia itu ngomong dari belakang eh, keakhiratan hati zikrullah kebeningan hati sambung hati dengan Allah itu kiai terdepan eh. jadi imam eh, imam itu eh, apa dalam istilah Quran imam itu mesti ada hubungan dengan masalah-masalah ukhrawi istilah imam itu kepemimpinan yang yang yang ukhrawi jadi urusan dunia kita ngemong, urusan akhirat monggo Ustaz kiai di lingkungannya itu yang yang terdepan sehingga menyinari mereka-mereka. Engko salah. Jadi angon dadi imam. <laughs> Kuweret masyarakat. Pokoknya pinter nabi. Kalau kono wong beda nabi milih nabi ya. Awak lebih jero mergo bicara ngisi. Bicara Lanjut nggih, pun nggih. Apa iki? Halaman 59. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang apa? Wala Syafi'i. Oh. Amal wala zakat. Oh, ya. Nah, Selesai pemakaman itu disunatkan ada beberapa orang yang nunggu di situ, nggak segera pulang berdasar riwayat Imam Muslim. Lah nunggu di situ kira-kira satu jam dua jam lah, sama dengan lamanya menyembelih unta plus bagi daging ya satu jam dua jam. Apa yang perlu dilakukan nunggu di situ itu? Usulannya Imam Syafi'i wa yustahabu an yuqra'a indahu syai'un minal Quran. Sunnahnya sambil nunggu itu setelah pemakaman itu dibacakan Al-Quran. Wa in khatamul Quran indahu kana hasanan. Kalaupun nggak dibaca sedikit bahkan sampai khatam itu malah afdol. Eh, pokok ahsan mesti lebih baik. Ya, Ahsan itu lebih baik. Nah, yang kemarin-kemarin kalau memang kita anti kita sama sekali, meneng di situ satu jam dua jam setelah pemakaman itu bisa moco yasin, bisa membaca doa, bisa membaca istir istighfar untuk mayit. Berikutnya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ida min tafnil mayit, waqaf alaihi. Nabi itu kalau rampung memakamkan mayit, maka Nabi berhenti di situ. Ya. Jangan ini berdiri di atas makam, ya, nggak enggak boleh. Nabi tetap berhenti di situ, nggak segera pulang. Seraya berkata menasihati orang-orang yang takziah itu, "Istaghfiru li akhikum." Koncomu dulurunui wacakno istighfar. Ada SMS dari Pak Mas Uti, itu supaya istighfar kita setelah sholat itu ditambah wa nahdiyin wa nahdiyat. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibat aliyya wali masyayikhina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa nahdiyin wa nahdiyat. Al ahya'i min humal amman Untuk ngamal bil hadis. Oh, kuat Ka, itu dikrul dikrul khas pak kalam lil ihtimam bi Enggak ada yang bid'ah. Di sini lah dia. Eh. Assalamualaikum warahmatullahi untuk nambah ukhuwah dan keberkahan bagi NU dan umatnya yang lagi cirong-rong kanan kiri mohon imam-imam masjid dan warga dianjurkan doa maghfirat ba'da salat bukan hanya untuk mukminin mukminat muslimin muslimat tapi juga nahdiyin nahdiyat jazakumullah maskar F Masudi PBNU Yeah. Yo, lek eh, ana wong protes ditambahi mana? wal Muhammadiyin wal Muhammadiyah. Lek ana sing protes. Allah Allah. Selesai pemakaman Nabi tetap berhenti di dekat makam Terus mengatakan istaghfiru li akhikum. Dulurmu iki wacakno istighfar. Was'alu lahu tathbit. Doakan supaya dia tathbit, teguh hatinya. Enggak ngerdek ditakoni malaikat. Fa innahul an yus'al sebab sekarang dia lagi ditanya. Abu Dawud dinyatakan sahih oleh Imam Hakim. Pakai pelam harus. Istaghfiru. Ah, iya. Maksudnya buatan purun berarti ya? ya diperintah. Berikutnya kirim dongo. Ini hadiah ajaran kali ini. An Aisyah radhiyallahu anha uh, amara bi kapsin atron. Amara itu meminta didatangkan. Nabi minta supaya didatangkan kambing yang bersungu, bertanduk, untuk dijadikan kurban. Semakol lalu Nabi mengucap ketika akan menyembelih Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ternyata fadilah pahala kurbannya Nabi tidak dimonopoli Nabi sendiri. Eh, terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Hadis Muslim sahih. Ada dua kemungkinan. Mungkin niatnya memang fadilah korbannya Nabi itu juga dihadiahkan kepada keluarga dan umatnya. Berarti kirim ganjaran, transfer ganjaran kali lagi. Bisa juga eh, Nabi korban, keluarganya korban, kita juga korban. Tapi kita khawatir jangan-jangan korban kita nggak diterima. Terus Nabi berdoa, ya Allah, terimalah kurban dari saya, terimalah kurban dari keluarga saya, yang kurban keluarganya, terimalah kurban dari umat saya. Keluarnya kurban diterima karena didoakan Nabi, umatnya kurban diterima karena didoakan Nabi. Nah, yang kedua ini bukan kok Nabi kirim ganjaran. Tapi Nabi ikut berperan, ikut memberi andil kurban kita di, diterima Allah apapun kemungkinannya yang jelas kita eh, entah mendapat pahala kurbannya nanti atau mendapat pahala kurban kita sendiri yang jelas kita akhirnya mendapat pahala kurban itu nggak lepas dari doanya Nabi amal untuk orang lain juga ada gunanya sekalipun tidak sampai Nabi mentransfer ganjaran untuk kita tapi menyebabkan kurban kita di, diterima Allah tetap nggak ono salah gitu transfer bisa eh, saya perlu begitu khawatir orang memaknai itu bukan transfer itu bukan hadiah ganjaran gitu. itu Nabi dongaknya muka-muka umat elek korban yang diterim Makna itu pun bagi kami sudah sudah marem juga gitu. Karena itu juga bentuk sebagai dalil bahwa amal mendoakan orang lain itu bisa. Lebih luas lagi, yang penting bisa manfaat. Manfaatnya berupa langsung ganjaran di wehne atau dusani di sepuro, itu terserah Gusti Allah. Yang penting manfaat. Berikutnya eh, ini jelas amal untuk orang lain, ganjarannya juga untuk orang lain. Man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuh barang siapa mati sedang dia punya tanggungan puasa maka hendaknya walinya keluarganya mengkodokkan puasa orang itu kita yang puasa niat untuk bapak ya, membebaskan wajibnya kewajiban bapak ganjarannya juga untuk bapak jelas lagi transfer transfer ganjaran nih wadah wa sore disepakati Imam Bukhari Muslim Berikutnya mamin abdin muslim yad'u li akhi bi dhahril ghaib illa qala al malak walaka mislin. Kalau ada seorang hamba muslim berdoa untuk saudaranya bi dhahril ghaib, bi dhahril ghaib itu laisa hadiran huna. Orang yang kita doakan itu tidak hadir di sini. Ghaib. Ghaib itu ada dua kemungkinan. Dia pergi jauh ke Malaysia, kita doakan dari sini atau ghaib selamanya mati Pokoknya mendoakan temannya yang nggak ada di situ. Kalau ada orang mendoakan itu, malaikat mengucap amin walaka bimithli. Pahalamu sama. Yang didoakan dapat, yang mendoakan nggak dikurangi pahalanya. Pahalanya sama. Yang bawahnya itu Cakwatul mar'il muslim li akhihi bi ghaib mustajabatun. Inda ra'sihi malakun. Di dekat kepala orang yang mendoakan itu ada malaikat muakalun yang dipasrai itu dipasrahin Joko orang itu kullama ja'ali akhi bi khairin setiap kali orang itu mendoakan kebaikan untuk saudaranya yang khaib tadi yang mati tadi malaikat ucap amin walaka bimisli hmm, ini malaikat ngamini dungo berarti kalau kita ngamini nggak salah niru malaikat nggak sesat Intinya mendoakan orang lain ada dalilnya Mendoakan orang yang pergi jauh ada dalilnya Mendoakan orang yang sudah mati ada dalilnya Diamini malaikat Sendunga ini enggak kelong ganjarane eh, Tambah enak dong mayit oleh kene yo Oleh ngono enggak gelem Ya sak goblok-goblok e wong mbak. Istadzantu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fil umroh. Fa'adzina. Saya minta izin Nabi untuk umroh. Nabi pun memberi izin. Waqal seraya berkata, La sana ya ukhayya min tu'aika. Jangan lupa kami loh ya, sungamu. Artinya jangan lupa mendoakan kami. Faqal kemudian Umar berkata, mengomentari itu, Masya Allah. Nabi berpesan saya supaya mendoakan. Itu satu penghargaan yang sangat tinggi dari seorang guru kepada murid. Ketika seorang guru mempercaya murid, "Cung, aku anak Cung." Oh, luar biasa. Penghargaan luar biasa. Umar aja sampai membuat kalimat ini. Kalimatun mayasurni anali bihad dunia. Itu suatu kalimat, suatu statement. Ya, nah. Andai diganti dengan dunia seisinya pun saya nggak mau. Nah. Umar, ya, kan? Umar kalimat Nabi tak baik, sama tak baik dunia. Mau, itu itu isyarat bahwa Nabi itu sudah mempercayai kesucian hatinya nah, kesucian hatinya Umar kalau Nabi nggak tahu Umar hatinya suci nggak mungkin dipasrai minta doa itu apa Om Nabi dewi hati ini suci kok itu mungkin tujuan hakikatnya Tapi syar'inya mungkin proses taklim di situ. Iya, iya. Tapi Umar sendiri mengaku itu. Kalimatun mayasuruni annali biha adunya. Biha ay badalan minha. Eh, Pak Badaliyah ini lah ning Alfiyah. Eh, itu suatu statement yang aku tidak bahagia andai statement itu diganti dengan dunia, diijoli dunia. tak eh, tak ijoli moh. Tak eh, tak ijoli bojo ayu moh. Moh lek situ. Wa fi riwayatin bukan latan sana tapi asyrikna ya ukhayya min doaika. Sertakan kami dalam doamu. Sebut nama kami ketika Anda berdoa di Mekah, ketika umroh. Luar biasa. tradisi kita jenengan ngaji dungano aku ya mungkin ikut. Iya. Dungano nang Saya pesan anu sama tunggak dungane kalau ke Laya. Mana ya, minal adna ilal ilal Lah iya. Lah kadang-kadang eh, dulu sama Pak Saminan ya, kadang nyebut kiai dan kucing bareng. Itu kan memusrik-musrikan tradisi masyarakat minta doa ke kiai. Doa sendiri aja langsung nggak perlu doa minta doa ke kiai. Itu syirik itu. Nah, lah Nabi dari seorang guru ke murid pun Nabi minta di doakan. Lah masuk murid neng guru nggak oleh. Nah, Wong guru saja minta doa ke murid, apalagi murid dengan guru. Turung tahu ngasih hadis iki. Terus yang kedua eh, ada baiknya murid itu istagana minta izin kepada guru kalau akan melakukan sesuatu yang lama sangat penting. Nah sambian ketika jadi guru ya rewel-rewel. Kalau memang dia minta izin dan itu positif ya segera saja diberi izin. Jadi pada eh, muridnya yo ya sopan, guru yo ya, yo ya enakan. Pok-pokan. Istadzana. Istadzana. Bayang nake, mun dadi kiai aja. Istadzana lalu setelah itu bukan semua pakai fa. Langsung aja. Fa'adina Fa'adina Fa tertib Takif wa takif. Enggak ruwet-ruwet gitu. Jadi kiai tolong kayak saya sih mulai. Upaya sama betul. Sekalian itu juga menjadi dalil tradisi kita mau pergi haji pamit. Itu nggak salah. Ya. Pamit ke tetangga, pamit ke ya. itu tidak salah. Umar pun juga pamit. Nah, cuma pamit ke tetangga itu seperti yang dulu saya matur, ada dua aliran. Ada alirannya orang Medit, ada alirannya orang Loman. Ya, kalau orang Loman itu yang model NU. Jadi praktis gitu. Mau pamit sak kampung, orang sak kampung diundang ke rumah, terus kita sambutan. Mohon kalau selama ini bergaul dengan panjenengan ada salah mohon di maafkan mohon doa sekalian saya pamit insya Allah akan pergi haji selama sekian hari sekalian saya juga titip kepada tetangga khususnya Pak Kiai Pak Takmir anak saya ikut diawasi khusus Pak Fulan tolong kalau anak saya pas entek ditalangi dulu kan begitu sambutan dan itu pamit eh, mendatangkan orang banyak. Karena kita mendatangkan orang, ya sembuh itu akhirnya mulai nggak ada berkah. Eh. <laughs> itu praktis, cepat, wong podo marmi, eh, manusiawi. Tapi ya tidak butuh biaya, ini berkat barang. Ada pamit aliran medit, ya nah. nggak gelem ngundang wong tapi di program. Iki sak kampung itu seribu rumah atau seratus rumah. setino tak sowan kepada sepuluh rumah. Gak gelem ngundang orang. Kan ada tradisi kelompok tertentu yang ngundang gak mau. Tapi maunya ketemu pamit yang saya besok mau pergi. Ketemu lagi pamit. <laughs> Wong dunia uang ya. Dia nggak mau ngundang orang, katanya ngundang orang itu bid'ah. Dia sowan ke tetangga-tetangga malah oleh teh, oleh kopi gitu. Di program. Acaranya sama, pamit. Nah, sama caranya. Cuma tekniknya begitu orang masjidnya Nah, eh, nanti jangkep 100 rumah dapat kopi piro. Ya. kelangan apa-apa. di <laughs> tas. Iya. alasan. Oh, monggo-monggo. Iya, Tapi kan ya, ada dua aliran, aliran masjid aliran loman. Ya, pilih yang mana terserah. Yang pertama dalil Jadi wong dalil. Kalau ngundang orang itu istighfar minan nasi min tu'ail khairilaka. Fa innal abda la yadri ala lisani man yustajabu lahu. Libatkan orang banyak dalam berdoa itu. Lek sendirian kan ya. Ajak orang banyak berdoa itu. Siapa? nah iya. Enggak dikabulkan lewat fulan, dikabulkan lewat fulan yang lain. Itu doanya melibatkan orang banyak. Wes pokoknya fadil apa? Eh, acara pamit mengundang orang banyak, sedekah, diwai berkat. Itu bisa 3 in 1, bisa 4 in 1, bisa 5 in 1 tiga hadis jadi satu, lima hadis jadi sekali bekerja, sekian banyak hadis di dilakukan. Ada mau izohnya, ada macam-macam. Yang saya Ustaz, lagi saya terang mana. Misalnya ikhlas mengundang orang banyak, kan tidak tahu kita lewat sana mana doa dikabulkan. Hmm. Misalnya sing tunggu kula, sing amin sedaya niki. Mungkin yang amin saja itu. Oh, enggak, enggak. Eh, karena Allah itu dawuh humul julasa, humul qaum bukan satu satu satu bersatu. Kalau ada orang bareng-bareng begini Allah memandangnya memandangnya semua, gak ditimbang orang per orang. Humul julasa, mereka kan orang-orang satu majelis. Mereka kan satu kaum. Meci metbeh. Selamat cici ya. Selamatkan. Nah, iya. ya. pakai filsafat apa itu ya. Nah, iya. Kapasiti ditutupi ya hancur. Tapi lek kapasak pirang-pirang begini tambah jadi berat. Barokai jamaah. Nggih iya. Kapasiti pentongan cor. Nah, itu. Itu barokahnya barokahnya bareng-bareng itu. kan tinggal fakta biru ya ulil albab gitu. Berikutnya sedekah untuk mayit. Inna ummi sungguh ibuku uftulitat lepas nafsuha ruhnya nyawanya. Wa uroha ini bukan wa aroha ya, wa uroha dan diperlihat eh, saya diperlihatkan padanya tapi memaknainya ya menurut saya gitu aja wa wa uraha lau takalama tasaddaqat menurut saya andai dia sempat ngomong mesti dia akan bersedekah nah tapi nggak sempat eh, sedekah mati nah pertanyaan saya kanjeng Nabi fahallaha ajrun in tasaddaqtu anha adakah ibu dapat pahala kalau saya sedekah atas nama ibu Nah, e mati, e malah sodako. Nah, orang Muhammadiyah itu kadang begini. Makanya megang eh, hadis Abi Tolha apa sapa itu. Eh, Abu Tolha itu sedang kesusahan, keluarganya mati, bantu nah Ja'far ya. Nah, Ja'far. Keluarganya Ja'far itu mati, dia susah, bantuan kayak no panganan isna uli ali Ja'far, Ja'far atau ah. Orang Muhammadiyah pakai itu. Perintahnya Nabi justru tetangga disuruh bantu makanan. Lah kok malah mangan makanan. Nah, ya, NO muka NO itu hadis itu dilakoni, hadis ini dilakoni. Bagi tetangga teman-teman ngelakoni hadis itu, bantulah keluarga yang kesusahan itu. Sing lanang-lanang melok ngedusi, melok nih, melok duduk kuburan, kan yang bantu. Nah, oh. nah sing wedok-wedok melok masak, gua beras, gua gula, itu melaksanakan hadisnya Ja'far tadi. Nah, terus eh, yang keluarganya mayit, anaknya mayit juga ingin melaksanakan hadis ini dong, sodakoh untuk ibunya yang meninggal. Nah, kalau tetangga ngelakoni hadis Ja'far tidak salah, maka keluarganya mayit ngelakoni hadis Bukhari Muslim ini ya tidak salah. Nah, biarkan saja keluarga mayit ngelakoni hadis ini Biarkan saja tetangga ngelakoni hadis ya, lalu Ja'far tadi. Sama-sama melakukan. Nah, kalau tetangga ngelakoni hadisnya Ja'far sedekah pada keluarga mayit boleh diterima. Keluarga mayit boleh menerima. Maka ketika keluarga mayit ngelakoni hadis ini diberikan kepada tamu, tamu pun juga boleh menerima. Oh, iya. Nah, kalau kita nggak boleh menerima, nggak boleh makan, ya berarti keluarga itu yang nggak boleh menerima. menerima. Fair. Iki mutafakun alaih kok. Mutafakun ya, alaih. kan eh, enggak enggak itu turmudi. Turmudi. Ya yes, dianggap sahih lah. Kan mutafakun alaih. Tegas dolol. Nah, jadi kalau ada orang bilang eh, apa? Kita malah justru disuruh bantu. Iya, itu sudah kita laksanakan. Bantu ibu-ibu bawa beras sudah dilaksanakan. Lah ini karpet PJW keluarga mayat itu ingin sedekah untuk si mayat ngelakoni hadis ini. Jawabnya itu kalau mereka mengangkat hadisnya Alu Ja'far Terus mereka pakai hadis satu lagi di Riyadus Solihin. Eh, Latat Pak pa'uhna. Kalau ada mayat jangan diikuti oleh api. Itu yang dimaksud itu tradisi di mana di zaman jahiliyah itu kalau selesai pemakaman di situ diberi eh, apa? Eh, lampu, diwe geni. Yang itu mungkin terkait dengan kepercayaan-kepercayaan Zoroaster atau apa Majusi gitu lah. Lah Nabi melarang itu. Lah dengan hadis itu mereka melarang masak-masak. Enggak boleh ada api itu. Karena di, eh, nggak boleh masak-masak. Padahal konteksnya itu ketika iya. itu di atas makam nggak perlu diberi api, nggak ada gunanya. Nah, nah, nah kalau mereka terlalu kaku, masak katanya nggak boleh. Ya, nah. sebetulnya ingin melarang sedekahnya itu loh sebetulnya. Iya, iya. Tapi karena sedekah itu tidak masak-masak, maka dicarikan dalil supaya enggak sedekah, dilarang ada api, dilarang masa. Lah kalau itu ya kita kembangkan sekalian, petengan bisa. Ini ya api ini. Eh, jadi lah ono wong kepaten, <laughs> gak oleh nguripne listrik, gak oleh nguripne apa-apa. Eh. Eh. Apa ya begitu? Gitu lah. Apa? Nah itu menurut Nabi nggak usah kuburan diberi lampu. Eh. Setelah keyakinannya diluruskan, akidahnya diluruskan, eh, itu kan tinggal tradisi ya. Nah itu bisa dipandang positifnya. Engko lek enggak ono lampune peteng kesaduk wong. Ngono lho. Lele wis ana nione ora sah ono uble. Tapi sekarang masih Oh enggak enggak. Yes, ya, enggak usah enggak usah dilakukan. Yang dilarang Nabi berarti yang begitu-begitu itu. Bukan kok dilarang ada api terus nggak oleh masak. Terus ada lagi yang begini. Itu kan kasihan sekali memberatkan apa? Ya, keluarga yang kepaten itu. Berat atau tidak itu sebetulnya tentang orang itu ngerti hukum atau tidak. Jadi eh, salah kasus per kasus itu jangan diberantas semua. Ya yang salah ini aja dikandani dan dakwah harus, taklim harus, pengajian harus untuk menyadarkan orang itu ojo ngoyo-ngoyo. Dan begitu. Nah, alasane sakno wis kelang wis kepaten wis kelangan ngene maneh nah, gitu. Sing tak jawab karo guyone. Kancane matre kelangan mbok ya gelem kelangan wedhuse enggak gelem. <laughs> Eh kelangan mbokne lilo dadak kelangan wedhus gak lilo. Nah, lek cara aku sapi leh lho wong kelangan boe gelem apa maneh mek kur kelangan sapi. Nah. Dan itu nanti lek mbeleh sapi siji loro, ya, undang wong sing nang lili ana wong 1000 barang. Toh akhirnya suka untuk mayit. Sedekah niat untuk mayit, doa seribu orang juga untuk mayit. Nah, gitu nah. kelangan boe ya gelem. Larang-larang wedhus. Surah. matal insan in qata'a amaluhu illa min Jika orang itu mati, maka putus amalnya orang yang mati itu. Ini oleh orang lain dimaknai putuslah amal, artinya nggak bisa didoakan. Eh, kalau mayit nggak bisa didoakan, berarti anggapannya doanya yang hidup ini putus. Padahal menurut hadis ini bukan doanya yang hidup yang putus, amalnya yang mati dulu yang putus. Dan kalau mati seiso ngamal ya tambah ngedeni sing urip. sudah sangat maklum kalau orang mati itu amalnya putus. Tapi jangan sekali-kali dimaknai doanya yang hidup yang putus. Kok lucu. Amal Eh, ilam salatin kecuali tiga sedekatin jariah au ilmin yuntafa'u bi au waladin salihin yad'un yang dimaksud sedekah jariah itu begini bukan kok orang setelah mati itu masih bisa bersedekah eh, jadi pahalanya sedekah bukan pekerjaan bersedekah tapi pahalanya sedekah itu jadi konteksnya itu konteks pahala. Kecuali pahala jadi tiga perkara ini. Pahalanya sotakoh syariah, pahalanya ilmu yang diamalkan oleh murid-muridnya, pahalanya anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Jadi pahala. Nah karena mustasnanya masalah pahala, bukan wujud sotakohnya itu tapi pahalanya, maka mustasna minhunya juga menyangkut pahala. Jadi idza matal insan in qata'a sawabu amalihi. Ngono maknane malia. Kalau orang itu mati maka putuslah pahala amalnya. Bukan amalnya itu sendiri. Karena ada beberapa orang yang meskipun sudah mati Allah masih mengizinkan orang itu hidup ya hidup dalam pengertian tertentu Allah yang tahu syuhada wala tahsabannal qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun Kan ngoten Urip. Nah, Nabi ketika mau merot jamaah dengan nabi-nabi yang dulu. Padahal nabi-nabi biyen kan ya wis mati tapi seiso jamaah. Nah, kan seiso amal berarti. Nah, karena ada banyak dalil, ada banyak kasus orang sudah mati, Allah mengizinkan mereka untuk beramal. Lit tanah um bil amal, lit taladud bil amal karena mereka memang menikmati amal itu bukan bukan untuk nambahi ganjaran. Maka yang dimaksud putus itu bukan amalnya. Yang dimaksud putus itu paha pahalanya. Sedangkan beramalnya ada orang yang diberi izin tetap beramal, ada orang yang tidak diberi izin untuk beramal dan itu terserah Allah. Nah, jadi yang benar Ila madal insan in kota'a sawabu amalihi Ila min salatin sawabi sadaqatin jariyah au sawabi ilmin nah begitu walatin solihin ya dong ya jong ya kenapa begitu karena mustasna itu al aslu sejenis dengan mustasna minhu biar tidak mengkote nah. Monggo monggo. E, bid'ah atau tidak itu tergantung bagaimana persepsi masyarakat terhadap telung dino, pitung dino, patang bulu. Kalau mereka mewajib-wajibkan itu wujuban syar'iyan, mensunah-sunahkan itu nadban syar'iyan, maka mereka telah menambah-nambah hukum syarat. Itu berarti tasri umalam yusarok mensyariatkan sesuatu padahal tidak disyariatkan itu fitnah. Tapi kalau mereka sudah kita beri penjelasan bahwa itu bukan kewajiban, juga bukan kesunatan, ya pilihan. Oh, moga nih nggih, nih mungkin sampai bengi, moga sudah tidak. Sampun nih, nih, monggo. Gus masuk besar. Udkhuluha bisalami. Nggih, monggo. <laughs> Terus. Kosong, kosong. Sugus. Ustaz Fatah. Sudah, sudah. Allah. Sawabu amalil mayyit Sambung maling ya. Apa mang? Mustahna dan mustasna minhu. Jawab. Enggak, enggak ada yang empat puluh harian. Jadi kalau orang memandangnya yang jelas dungakne wong tua api diperintahkan kanjeng Nabi. Kapan ini terserah. Jadi masyarakat itu memandang 40 itu enggak keharusan. Ya, ya. Kalau mereka memandangnya itu sebagai barang yang mubah, patang buluh mubah, 39 yang mubah, 41 yang mubah, kan begitu. Sudah enggak ada yang fitnah. Karena mereka enggak nambah-nambah hukum. Memang apa al aslu fil asya al-ibahah gitu loh nah eh, kalau memang mubah kok yang dipilih 40 terus sama-sama mubahnya mubah yang sudah mentradisi itu lebih baik daripada mubah yang belum mentradisi jadi kalau kita melakukan mubah yang sudah mentradisi disepakati oleh masyarakat itu enak sembarang barang ya enak ya nggak jadi fitnah ya, ya. Nanti anak dulur sing Jakarta wis ngitung patang puluh dinane sesuk ulang. Ngene lho. Tapi kalau sing kene sak enake dhewe kadang 35, kadang 45. Ini sama-sama mubaik. Ya. Mending al muhafadzah alal qadimis soalnya Toh itu enggak salah. 35 enggak salah, 40 ya enggak salah. Enggak, kalau yang keimanan pada gaib-gaib begitu jangan iman kecuali ada dalil yang sahih. Itu, yang begitu-begitu. Ya. Dan insya Allah saya belum menemukan tentang itu yang dalilnya sahih. Jadi gimana itu? Muharuh. Nah, sing pangeran itu barang gaib. Lah ya. Itu kalau nggak salah di Lubabul Hadis. Lubabnya di Lubabul itu. Jadi senyampang dalilnya tidak benar-benar sohi berbicara tentang yang goib itu nggak boleh diyakini. Ya, gimana? Ya bisa benar, ya bisa salah, mana? Ya, melok-melok. <laughs> Dakwah itu akbar itu. Dakwah itu akbar itu itu yang Oh, apa enggak termasuk? Membatalkan. Eh, kalau membatalkan tidak. Apa tidak bid'ah? Sekali lagi bid'ah itu tasri'. Mm-hmm. Bid'ah itu tasri' umalam yusyarra. Mensyariat-syariatkan sesuatu yang tidak disyariatkan. Nah, setahu saya kalau di I'anatul talibin itu eh, apa? wal ityan bisyada ya kan? eh, apa? mubah mengucapkan nafat sayyidina ketika tahiyat itu mubah. Jadi di sana nggak sampai dikatakan sunnah, hanya mubah. Sehingga i'anah pun tidak nambah-nambahi hukum. Tidak mensunahkan sesuatu yang tidak sunnah tidak sampai mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Hanya paling dikatakan di sana afdol uh, apa lil adab gitu. gitu. <clears throat> nah uh, orang beradab pada Nabi dengan ijtihadnya masing-masing ada yang beradab dengan tidak berani menambah itu ya adab sebetulnya ya, ya. Kenapa zaman nggak nambah Sayyidina saya takut, jangan-jangan salah. Saya takut, jangan-jangan ini lancang. Kok nambah-nambah. Jadi adabnya pajak, pada kanjeng Nabi itu diekspresikan dalam bentuk nggak berani nambah-nambah itu. Kan ya adab juga. Enggak. itu itu kan enggak fis apa fisul apa e, itu kita jawab apa ya sama saja sama saja ketika kita mendengar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya. e, eh, balik sing iku mau apa e, Sayyidina ya e, terus Orang bertanya, kalau memang apa Allah masya ala sayyidina Muhammad ditambahi sayyidina dan itu dipandang adab. Kenapa agan kemudian tasahudnya sholat kok nggak ditambahi sayyidina sama-sama dianggap itu adab. nggak ada orang ada itu. Hatta NU pun nggak ada yang ada Asyhadu anna sayyidana muhammadah. <laughs> <laughs> taaruf Ustaz. Mboten pas lagu. Sing kadang ya. Adine Joko yang Eh. Sama-sama itu mubah dipandang afdol karena adab kan begitu. Nah, kenapa kalau Sayyidina itu adab kok Sayyid apa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah enggak ditambahi. Itu Ya. Uh, kalau Allahumma sholli eh, ala sayyidina Muhammad kok ditambahi. Ya. Itu apa? Ini sedikit balaghah ya. Eh, syahadat itu tidak ada unsur doa. Eh, tidak ada unsur doa minal abdi ila rabbih. Lah kalau salawat itu kan kita mohon pada Allah berdoa. Ya, semakin kita merendahkan diri yang berdoa itu, maka semakin beradab. Dan salah satu bentuk kita yang berdoa itu sangat merendahkan diri. Eh, kita itu nggak ada apa-apanya dibanding Muhammad sekalipun. Nggak pantas sekali saya menyebut Muhammad itu dengan Muhammad gitu aja. Ya, nah, karena kita memang sangat rendah dan harus merendah ketika sedang berdoa Nah syahadat itu nggak ada nggak dalam konteks berdoa. Maka eh, adab yang diwujudkan dalam bentuk mempertahankan teks asli dari sana itu lebih beradab daripada nambah-nambahi sayyidana. Toh tidak ada yang mengharuskan kita nambahi sayyidina untuk beradab karena tidak dalam rangka berdoa minal abdi ila rabbi. Kalau solawat adabe wong donge kan tandoro ndep-ndep andap asor. Lah salah satu wujud andap asornya Nabi pun ditambahi sayyidina. Nah, dari situ kita bisa memberi alasan kenapa ini sayyidina, kenapa ini tidak tidak sayyidina. Ini doa dan tidak doanya. Tapi semuanya ya kita hormati. Monggo zaman beradab dengan tidak menambah. Ini beradab dengan mengucap sayyidina. La uh, eh, niatul mukmin khairun min amali. Niatnya ya? <laughs> Ora satu tukaran. Ya, ada adane ngono Pak ya. Saya dulu itu nanya guru nggak dijawab-jawab. Ya nopo nih, lek niku Sayyidina niki mboten adek menang. Suwe-suwe diwe jawaban dhewe karo pangeran. Lanjut nggih. Ya? Jadi itu sawabu amalihi. Kalau tidak ditakdirkan sawabu, salah. Kenapa? Karena sodako dan jariah itu berarti mayatnya masih bersedekah. Ya nggak bisa atau mayatnya wis mati yuk bersedekah terus. Yang dimaksud ya pahalanya. Nah, terus yang sebelumnya kalau dibilang putus, lah kenapa nabi-nabi kok masih jamaah? Nabi-nabi yang dulu sudah meninggal kok masih jamaah. Katanya ingkotoa amaluhu. Makanya yang putus bukan amaluhu. Tapi yang putus itu sawabah. Nabi-nabi dulu berjamaah dengan Nabi Muhammad SAW tidak dalam rangka nambahi ganjaran. Tapi memang Allah mengizinkan mereka untuk itu agar mereka tetap merasakan nikmatnya ibadah. Mereka ibadah untuk menikmati bukan untuk nambahi ganjaran. Nah, ketika orang itu sudah mati nafsu, full rohani, sekalipun kelihatannya masih hidup, itu ibadah itu tidak untuk golek ganjaran. Itu memang nikmat. Ngelakoni perintah. Jadi jadi engkau tak amaluhu bukan kok yang hidup putus lalu nggak bisa mendoakan yang mati. Makna hadis itu seperti itu. Nah, penjelasan begitu itu sebagian ada di Tanwirul Kulub, ya, terus ada di Syarah Muslim dan sebagainya. Timbang moco dhewe kesuwen. Burung karuan iso. kurang di tapi gak kober. Ora di ate. Di ate. Bismillahirrahmanirrahim. Anna imra'atan qalat ya Rasulullah inna faridatallah ala ibadi fil hajj adrakat abi syaikhan. Sungguh kefarduan Allah terhadap para hambanya untuk berhaji perintah wajib haji itu loh eh, itu sampai pada ayah saya ketika ayah sudah tua renta jadi datang perintah haji ketika bapak sudah tua layak butuh ala rahila tidak bisa duduk teguh di atas onta goyak-goyak khawatir jatuh pertanyaan saya apa aku anhu apa boleh aku menghajikannya? Qala na'am. Ya, nah. ini. Padahal yang tanya itu wanita. Wanita boleh menghajikan bapaknya. Hmm, boleh menghajikan orang laki-laki. Saya podo karena ini ibadah, nggak pandang lanang, nggak pandang itu. Terus pahalanya ini hmm, Jelas bapaknya oleh. Ya tadi amin walaka dimislin. Sampai ngelakon itu yang bodoh oleh. Sampai di nekal di Pak itu aku. Tapi istighosah kemarin di sana. Tanpa melu ke Bang oh Iya, enggak. Iya. Pas bisa kresek. Bagus NU nya tak yakin. Wih, lah sik nem istighosah apa sabun muallak. <laughs> Nasa'afi ibadatillah. Berikutnya, inna abi syaikhun kabir la yastati'ul hajja walal umrata walal dha'na. Ayah saya sudah tua rentah, nggak bisa haji, nggak bisa umroh, nggak bisa pergi jauh. Dha'na. Nah, ya kak, gimana ini? Hajinya, umrohnya. Katanya Nabi, hujjaan abik. Ya kajekno bapakmu itu. Zaman yang melakukan niatnya untuk apa? Nawaitul hajjah wal umrata an abi an an abi fardolillahi taala. Nah, Waktamir dan umrohkan bapakmu. Eh, berikutnya ziarah kubur. Man zara qabra walidayhi aw ahadihima yaumal jumu'ah faqara'a indahu yasin ghufira lahu. Ini ziarah kubur. Berikutnya Ida ana mitu fa'alhibni. Jika saya mati, buatlah yang lahat untuk, untuk saya. wato atani fi lahdi fakul. Jika anda meletakkan jasad saya ke makam, yang lahat ucapkan Bismillah wa ala millati Rasulillah. Summa sunna alayya turaba shannan. Shanna itu mengurukkan dengan pelan. Nah, lalu urukkan alaya atas diriku aturaba tanah Sanan dengan benar-benar menguruk alon-alon aja brabrol. Ngono watu gede mau ambrolnya. roh iki. Semakro indaroksi. Nah, ini yang jadi tradisi kita. Selesai pemakaman di dekat maisan yang utara, dekat kepala mayit, itu bacakan Fatihatul Baqarah. Wa firwayatin juga surat Fatihah. Fatihah Fatihatul Baqarah berarti alif lam mim wa khatimatiha akhir Baqarah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kan tahlilan. Yasin ono dalile, istighfar ono dalile, ndongakne mayit ono dalile, kemudian Fatihah alif lam mim lillahi ma fis samawati ono dalile. Tahlilan wis. Tahlilan ning kuburan. Fa inni sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah berpesan seperti itu juga. Tapi itu sangat kondisional. Kayak mana sholat udan, kayak mana sholat nyambut kais yang lebih penting mana ya. Dipilih yang lebih cepat. Nah, Sunnahnya mayit itu berbantal ke tanah langsung. Pipi nih. Delek nggak diuculi berarti nggak nempelin. Cuma nggak sampai membatalkan pemakaman. Sehingga misalnya semari mari kali ngeduh, pocongnya turun tahu cari. nggak perlu didudah. Yang wajib dinabes di duda itu kalau nggak menghadap kiblat atau mati ini apa dikubur durung disolati. Mari dimandikan, dikafani, moro dikubur. lu lali mung durung disolati. Nah. Oh, enggak, enggak cukup, harus sholat hadir. Dan gula Jungculitin, jungculitin ngene. Lewita. <laughs> Ah. Jarene ana ngene. Uh, begini ya, saya termasuk orang yang dalam hal itu ngelakoni fikih kalau saya e, di makam yang tempatnya di bawah kadang orang yang ngubur juga ngitek-ngitek tanahnya maka lalu kalau yang ditulis itu mungkin doa kalau doa ada asma Allah ada ayat-ayat itu menurut saya termasuk yang tidak boleh monggo karena ayat Allah asma Allah sampai di dalam yang jero lemah terus diitek itu itu kalaupun ingin tabaruk dengan itu, lek model fatul Muin itu di anu, disuruh ngobong. Jadi yang kita barukan di barne mayit itu eh, awune apa ini? Mas Hasin Husain abunya sama airnya itu aja. Kalau sampai tulisannya masih tertulis misalnya ada lafaz Allah ya, begitu begitu. Terus dikubur di sana, mari ngono sing ngubur ngitek-ngitek. Itu kan asma Allah ada di depan di bawah. Nah, kaki. Eh, bisa diganti dengan dengan air atau minyak kan? Eh, nah, monggo. Yang penting ketika itu dimakamkan bersama mayit, asma Allah itu jangan masih tertulis. Ayat itu jangan masih tertulis. Tidak hmm. boleh. Kecuali tulisan Arab yang sini khair. Ya. <laughs> Malaikat boleh nabi khair. Berikutnya, orang-orang atau kelompok-kelompok yang anti mendoakan orang lain, eh, ber apa kadang berpendapat amal itu untuk dirinya sendiri itu sering juga melakukan sesuatu yang itu manfaatnya mereka niatkan untuk orang lain sadar atau tidak wal ayat awil adkar awil ad'iyah lil mardha ayat-ayat atau zikir-zikir atau doa-doa untuk orang sakit atau yang disebut suwu itu ruqyah nau'un min anwa'il amalil ghair ini juga amal untuk orang lain juga kan sebetulnya yang baca ayat kursi saya yang sembuh sampean. Gitu. Iya. itu kan amal niat untuk orang lain. Lah ya, lah apa bedanya? Lah, enggak, maksud saya konco-konco dari kelompok itu yang kadang enggak usah begitu amal itu sendiri-sendiri, doa sendiri-sendiri. Tapi tanpa disadari mereka merukyah. Dan ketika merukyah ya mereka aman untuk kasihan itu. <laughs> karena mengambil profesinya orang <laughs> Maksud saya kalau mereka melakukan rukyah, mbok yo nggak usah berpendapat amal dewe-dewe gitu. Wong mereka juga amal untuk orang lain. Bayaran bisa. Gitu sumber gampang lah. Apa? Oh. Lah ya. Yo, iya, yo iya, dari kalimat saya. Ya oh, eh, kayaknya memang begitu nyatanya melakukan rukyah. Wadalika yanfa'uhu ittifaqon. Semua semua umat Islam menyatakan boleh itu merupiah orang lain. Bahkan kalau nyaur utang dari non muslim pun sah. Hmm. Eh, bapakmu wali Ya. Bapak sampean ke Haji duwe utang. Ya, terus main di sahur Cina non muslim. Wis tak sahur, iku mayite yo ya bebas. Padahal di sahur non muslim. Apa mana sing nyaur pada islame. Berikutnya maru bi janazatin fa'asnau 'alaiha khairan. Eh, sahabat lewat membawa jenazah Lalu mereka menyebut-nyebut kebaikannya. Nabi mengatakan wajabat mesti. Gitu. Lewat lagi Pak Tenau Sharon, mereka e, mengolok-olok jenazah itu, menyebut-nyebut kejelekannya. Lah, Nabi bersabda wajabat mesti. Umar penasaran. Nabi ket mau mesta mesti. Iya, anak mayat lewat mesti, Anak mayat lewat mana mesti. Ma wajaban apa yang mesti? Qala Nabi Dawuh hadza itu alaihi khairon. Eh, ini kamu puji-puji kebaikannya, fawajabat lahul jannah. Wahada hadza alaihi saron. Ini kamu elek-elek, kamu nyatakan jelek, bahwa fawajabat alaihin nar. Antum syuhada Allah fil ard muttafaqun alaih. Disepakati Imam Bukhari Muslim. Ini ada orang masuk surga, tidak mesti sebetulnya hakikatan amalnya baik tapi karena dia baik dengan masyarakat, taunya masyarakat orang itu baik itu hanya Hakikatnya menurut Allah baik apa enggak enggak eruh. Nah, nah, Nih, Jadi pokoknya masyarakat taunya orang itu baik. Ya ana bungi sae. Gimana? Muzakini ana sae. Tradisi kita Iya, iya. iya bosun jak karo piro? Berarti anu ya, berarti ah, ya. Orang ini kalaupun akhirnya masuk surga, padahal amal yang kelihatan baik menurut masyarakat, iya, iya, iya. itu belum tentu hakikatnya baik menurut Allah. Tapi ya tetap masuk surga karena mendapat rekomendasi dari masyarakat itu. Maksud saya, Orang ini masuk surga tidak semata-mata karena amalnya, amalnya, tapi karena rekom dari orang lain. Nah, nah, ini dalil amal bisa manfaat untuk orang lain. Lah enggak anak rekom enggak mlebu-mlebu. Baru tahu. Nah. nah. terus ada orang yang mungkin maunya dia diapain? Imannya kuat militan, tapi sering menyakiti masyarakat, ngebom, ngilok-ngilok, haram, sesuan, Tapi dia sendiri, waduh ya sampai ir, Cuma sak kampung ngarani wong itu jahat. Nah, wajabat alaihin nar masyarakat wajabat ya. Asna itu syarron Makanya rekom itu penting. Amal untuk orang lain. Hmm. Dan andai si mayit itu sebelum suge ya, sebelum mati berpesan ini duit sak miliar bagi neng masyarakat. Dan ya, akhirnya orang semua mengatakan baik, tidak menutup kemungkinan Allah akhirnya mengampuni dosanya karena sedekahnya itu. Masyarakat pun akhirnya ngomong apa? Nah, masyarakat ya Hmm. Ya, ini ukuran umum ini. Melihat masyarakat maling. kalau selama itu nas secara umum, kalau itu kan kayak kelompok maling itu kan lek ngarani kan apa? gerombolan duduk masyarakat. Kalau masyarakat dalam istilah Quran itu kan nas. nas. Ya nas. nas. Itu secara umum kecenderungannya ya baik. Jadi kalau ada yang jelek itu kasus. Satu dua. Makanya Nabi itu dalam hadis Turmudi, maro'an nasu hasanan, fawo indallahi hasan Ini nas. Bukan maro'an gerombolan. <laughs> Wa maro'an nasu qabihan, fawo indallahi qabihun. Eh, selesai. Nanti yang lain. Apa? Kurang itu sama, sama dengan yang tadi. Oh, iya, iya. Pokoknya wajabat, wajabat ya. Wa anabil aswad qadimtul Madinah fajalastu ila Umar bin Al-Khattab eh, famarrat bihim janazatun. Saya duduk dekat Umar lalu ada jenazah lewat diusung fa usniya ala sahibiha khairan lalu mayit itu dipuji-puji kebaikannya faqala Umar wajabat summa murra bi ukhra lalu dilewatkan juga jenazah yang lain fa usniya ala sahibiha khairan faqala Umar wajabat summa murra bisa salisah lewat juga jenazah lain ketika fausnia ala sahibiha syarran faqala Umar wajabat faqala Abdul Aswad Wa ma wajabat ya Amirul Mukminin? Qultu kama qala Nabi, saya mengucap seperti yang diucap oleh Nabi wong oh, Nabi mbiyen yo ngono. Wajabat, <laughs> wajabat. Aku gari terok-terok. <laughs> Ayyuma muslimin syahidalahu arba'atun bi khair. Manakala ada orang Islam dapat rekom dari empat orang, ya, rekom kebaikan adkhalahullahul jannah. Eh, tapi rekomnya kudu papan. Nah, nah, nah. Ini bojomu papan, apik kan? <laughs> Langsung oleh rekom teko wong papan. Fawaid itu. Cangkan besar hati. <laughs> Walaupun julatannya harus saya kan. Sebelah <laughs> kanan nih loh, sebelah kanan, sebelah kanan. Fakulna wasalasa. Kalau rekom cari tiga orang Umar. Fala Umar menjawab wasalasa. Tiga orang juga masuk masuk surga. Wajabat surga. Enak. Iya. Rekom. Kalau rekom dua orang <laughs> coba. Wasnani. Fala wasnani. Makanya. <laughs> Makanya yang masuk pas kawin itu harus rekomnya dari dua orang. Minimal. Oh, mas masuk. Alhamdulillah. Eh, semalam nas alhu anil wahid. Lek siji, enggak tanya. Thank you.